Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah berikan kesempatan serta kemudahan bagi kita untuk melanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dengan sarah Bahjatun Nadirin demikian juga mungkin dari sarah Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin dalam Kitabul Adab masih dalam bab istihbab at-tafsir yaitu dianjurkan untuk memberikan kabar gembira wa tahniyah bil khair dan ucapan selamat. Kita masuk hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullah beliau mengatakan wa an Abi Musa al Ashari radhiyallahu anhu annahu tawaddu'a fi baitihi dari Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridhoinya bahwasanya beliau tawaddu'a fi baitih yaitu pernah berwudu di rumahnya Thumma kharaja kemudian beliau keluar rumah faqala dan mengatakan la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh aku akan melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan berusaha senantiasa mendampingi beliau. Wala nanna ma'ahu yaumi hada. Maka pada hari ini aku senantiasa bersamanya yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Faja al-masjidah lalu beliau Abu Musa al-Ash'ari yaitu mendatangi masjid. Fasa'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakalu maka ketika itu para sahabat mengatakan wajahahuna Di Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tadi ke arah sana. wajah maknanya tawajjaha. Jadi wajaha maknanya tawajjaha yaitu menuju ke arah sana. Qala kemudian kata Abu Musa, "Fa kharajtu ala atharihi as'alu anhu." Maka aku segera pergi mengikuti jejaknya yaitu jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu as'alu anhu aku bertanya tentangnya hatta dakhala bi'ra arisin hingga aku mencari Nabi sampai ke sumur Aris. Fajalastu indal babi maka aku duduk yaitu di samping pintu. Jadi aku duduk di dekat pintu hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu wa tawaddoa hingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai yaitu yaitu membuang hajatnya dan berwudu. Fakumtu ilai maka aku berdiri menemui beliau kata Abu Musa. Faida huwa qad jalasa ala bi'ri arisin maka ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau duduk di tepi sumur Aris watawasato kufaha dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka betis beliau yaitu wakasafa koihi dallahuma fil bi'ri jadi beliau membuka betisnya dan menempati posisi tengah dari bangunan yang ada di sumur tersebut dan belum masukkan yaitu kedua kakinya ke dalam sumur. Fa'idha huwa qad jalasa ala bi'ri arisin. Jadi ketika itu beliau duduk di sumur aris. Wa tawassato kuffaha wa kasafa ansaqaihi wa dallahuma fil bi'ri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu yaitu membuka kedua betisnya dan menjulurkan atau memasukkannya ke dalam sumur aris. tu alaih Thumman soroftu. Maka kata Abu Musa, kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau. Lalu, itu ucapkan salam kepada beliau. Lalu aku pergi. Fajalastu indal babi. Kemudian aku duduk di dekat pintu. Fakultu kemudian aku katakan la nanna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yauma. Jadi sungguh hari ini aku akan menjaga pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu fadafa al-baba. Kemudian kata Abu Musa al ashari Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang dan dafa al-bab. Jadi beliau mendorong pintu. Fakultu kemudian aku mengatakan man hada kata Abu Musa. Jadi kata Abu Musa al ashari siapa ini? Fakola Abu Bakrin. Maka dia menjawab Abu Bakar. Jadi yang datang adalah Abu Bakar. Fakultu ala rislika. Kemudian aku mengatakan ala rislika. yani, tetaplah engkau berada di di tempatmu. Jadi ala rislika. Jadi tetaplah engkau berada di di tempatmu. Kemudian Thumma dahabtu fakultu Kemudian aku pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku mengatakan kepada beliau ya Rasulullah hada Abu Bakrin yasta'dinu wahai Rasulullah ya Abu Bakar minta izin untuk menemuimu fakola maka Nabi katakan i'dan lahu wa basyirhu bil jannah maka izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga Fa'akbaltu hatta qultu li Abi Bakrin, maka kata Abu Musa al-As'ari, setelah mendengarkan hal ini, maka aku menemui Abu Bakar dan aku kabarkan kepadanya, yaitu udkhul wa rasulullahi yubashiruka bil jannah. Masuklah wahai Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepadamu bil jannah yaitu berupa surga. Fadakhala Abu Bakrin hatta jalasa an yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil kufi. Maka Abu Bakar masuk, kemudian beliau duduk di kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau duduk di kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil kufi. Jadi beliau memasukkan kedua kakinya yaitu wadalla rijlaihi fil bi'ri kama sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau buka betisnya dan memasukkan kedua kakinya ke dalam sumur sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kasafa ansaqaihi. Jadi Abu Bakar membuka kedua betisnya Thumma roja'tu wa jalastu. Kemudian kata Abu Musa, kemudian aku kembali dan duduk. Yaitu kembali menuju pintu dan duduk. Wa qataraktu akhi yatawadda'u wa yulhikuni. Kemudian kata Abu Musa ketika itu, Aku membiarkan saudaraku berwudu untuk selanjutnya yaitu bertemu denganku atau menyusuk. Fakultu kemudian aku katakan iyuridillahu bifulanin yuridu akhahu khairan ya'ti bihi. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada si fulan, yaitu yang dimaksudkan adalah saudaranya khairan ya'ti bihi, yaitu menghendaki kebaikan dia akan datang. Maka dia akan datang. Faida insanun yuharrikul bab. Maka tiba-tiba ada orang yang yuharrikul bab menggerakkan pintu. Fakultu kemudian aku bertanya man hada siapa ini? Faqala Umar ibnu Khattabi. Maka dia menjawab Umar bin Khattab. Fakultu kemudian kata Abu Musa ala rislika wahai Umar tetaplah engkau berada di tempat Thumma ji'tu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallamtu alaihi kemudian aku ucapkan salam kepada beliau wa qultu dan aku katakan hada Umar yasta'dinu wahai Nabi Umar datang minta izin untuk bertemu denganmu Faqala maka kata Nabi dan lahu wa basyirhu bil jannah izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira dengan surga. Bahwasanya Umar akan masuk ke dalam surga. Faji itu Umar, kemudian kata Abu Musa, aku datang menemui Umar, fakultu adina. Kemudian aku katakan, wahai Umar, bahwasanya Nabi mengizinkan kamu udkhul wa yubashiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Masuklah engkau Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan surga. Fadakhala wa fajalasa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kufi an yasari. Maka Umar masuk dan beliau duduk yaitu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk di sebelah kiri Nabi. Wadalla rijlaihi fil bi'ri. Kemudian Umar menjulurkan kedua kakinya ke sumur yaitu dengan membuka betisnya. Thumma raja'tu fakultu, kemudian aku kembali ke pintu kata Abu Musa. Kemudian aku katakan yaitu man hada siapa ini faqala Uthman ibnu Affanin maka yang datang adalah Utsman bin Affan Fakultu ala rislika kemudian kata Abu Musa tetaplah engkau berada di tempatmu wahai Utsman Wajitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'ahbartu. Maka aku datang menemui Nabi dan aku kabarkan tentang kedatangan Uthman. Faqala kemudian Nabi katakan i'dan lahu wa basirhu bil jannah ma'abalwa tusibu. Jadi izinkan Uthman masuk, berikan kabar gembira kepadanya bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga akan tetapi ma'abalwa tusibu dia akan masuk ke dalam surga disertai musibah yang akan menimpanya. Fajitu fakultu. Maka kata Abu Musa al-Ash'ari, maka aku datang dan katakan kepada Utsman, Udhul wa yubashiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati ma'abal wa tusibuka. Masuklah wahai Utsman, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepadamu bil jannah dengan surga. Tapi ma'abawa tusibuka. Itu disertai dengan musibah yang akan menimpamu. Fadakhala fawajadal kufa Maka Utsman masuk dan belum mendapati tepi sumur aris tersebut sudah yaitu sudah penuh. Fajalasa wajahahum syakil akhar maka Utsman pun masuk jadi beliau duduk di tepi lain yaitu yang memang berhadapan qala Said ibn Musayyib maka Said ibn Musayyib beliau katakan fa awwal tuha Kuburahum maka aku mentakwil atau menafsirkan hal ini Kuburahum yaitu kuburan mereka maknanya Nabi Abu Bakar dan Umar dikuburkan di satu tempat yang sama, adapun Utsman tidak. Yaitu beliau dikuburkan di Baki menyendiri. Sehingga karena tempatnya sudah penuh yang ada di tepi sumur tersebut, maka Utsman fajalasa wajahahum minasyakil akhar. Maka beliau duduk di tepi lain, yaitu di tepi lain selain dari sumur Aris tadi. Wazada fi riwayatin maka dalam sebuah riwayat ada tambahan wa amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khiftil bab. Kata Abu Musa, maka Rasulullah perintahkan aku untuk menjaga pintu tersebut. Wa fiha dan di dalam hadis ini redaksinya ada tambahan anna Utsman hina basyarahu hamidallaha ta'ala. Maka Utsman ketika diberikan kabar gembira beliau akan masuk ke dalam surga maka Utsman memuji Allah thumma qala Allahu musta'an kemudian Utsman mengatakan Allah adalah tempat meminta perlindungan meminta pertolongan maka ini terkait hadis ini jadi makna wajah adalah tawajah yaitu menghadap adapun bi'ri aris Bi'ri Aris yaitu sumur Aris dia adalah dalam hal ini dia adalah sebuah kebun yang ada di Madinah dekat dengan Kuba. Jadi dekat dengan Kuba. Jadi di di sumur kebun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah membuang cincin dari jari Uthman radhiyallahu taala anhu. Maka kata Syekh Salim bin Dahlilali, bustanun bil Madinah kurba Kuba. Jadi sebuah kebun yang ada di Madinah yang dekat dengan Kuba. Wafi bi'riha Sakoto khotamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sumur tersebut yaitu Khotam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cincin Nabi SAW pernah jatuh min asbai Uthman. Jadi dari jarinya Uthman. Kemudian faedah yang bisa kita ambil kita petik dari hadis ini. Di antaranya, di antara fikih hadis ini sebagaimana disebutkan oleh dalam penulis kunus Riyadis Salikin yang pertama, Jawajuthana 'alal insani fi wajihih. Hadis ini dalil bolehnya seseorang memberikan pujian langsung di hadapan orang lain dengan syarat ida amilat alaihi fitnatun apabila aman dari fitnah. Fitnah apa? Yaitu fitnatul ijab wa nahwihi. Yaitu orang yang dipuji tersebut tidak akan ujub, tidak akan sombong dengan dirinya. Maka boleh itu seorang dia memuji orang lain di hadapannya dengan syarat ida aminat alaihi fitnatul ijab apabila orang yang dipuji tersebut memang yaitu aman dari sifat ujuk maka ini hukumnya boleh kemudian faedah berikutnya istihbabu qawli wallahu musta'an inda mithli hadal hal maka di sini dalil bolehnya seorang dia mengucapkan wallahul musta'an. Allah adalah tempat meminta perlindungan inda mithli hadal hal. Yaitu dalam keadaan semisal ini. Yaitu apa keadaan apa? Ai halu man yukhbaru bibalwa tusibuhu. Yaitu dikabarkan bahwasanya seseorang akan mendapatkan musibah. Oleh karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika dikabarkan oleh Abu Musa al-Ash'ari dan lahu wabashiru bil jannah ma'abal watusibu, ya Nabi katakan terkait Utsman izinkan Utsman masuk kabarkan dia akan masuk ke dalam surga itu berikan kabar gembira bahasa dia masuk ke dalam surga tapi ma'abal watusibu dia akan mendapatkan musibah maka apa kata Utsman dalam riwayat yang lain Allahul musta'an. Jadi beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama katakan istihbab kaul wallahul musta'an. Inda mithli hadzal hal. Jadi dianjurkan, jadi hukumnya dianjurkan, disunahkan apabila seorang dikabarkan dengan hal demikian dia mengatakan Allahul Musta'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta perlindungan. Kemudian faedah berikutnya fadlul wudu fil bait. Hadis ini dalil keutamaan wudu di rumah. Oleh karena itu Abu Musa katakan di sini annahu tawaddu'a fi baiti. Abu Musa al-Asy'ari dia telah berwudu di rumahnya thumma kemudian beliau keluar rumah maka dari sini para ulama berdalil fadlul wudu fil bait jadi keutamaan wudu di di rumah dan al wudu silahul mukmin wudu ini adalah senjatanya seorang mukmin Bahkan walahu fadlun fi italati ghurratil mu'minina yaumal qiyamah. Di antara keutamaan berwudu, seorang mukmin akan mendapatkan cahaya putih di wajahnya pada hari kiamat kelak. Jadi pada hari kiamat kelak. Lidha kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuhrisuna 'alal wudu wa 'ala isbaghi. Oleh karena itu para sahabat Nabi mereka adalah orang yang sangat antusias untuk menjaga wudunya dan menyempurnakannya. Maka Abu Musa beliau menceritakan innahu tawaddoa fi baitihi thumma kharaja. Jadi beliau berwudu di rumahnya baru keluar rumah. Dan di antara keutamaan berwudu apabila seorang dia berwudu di rumahnya kemudian berjalan menuju masjid, iya kan? Ingin mengerjakan sholat fardu, maka setiap langkah kakinya salah satunya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki yang lain akan meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man tatahara fi baiti" Siapa yang berwudu di rumahnya, thumma masa ila baitin min buyutillah. Kemudian dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, berjalan ke masjid dia faridatan min idillah Nah, tujuannya ke masjid dia faridatan min faro idillah Tujuannya untuk mengerjakan salah satu yang Allah wajibkan. sholat berjamaah di masjid. Kanat khutwatahu ihdahuma takhuddu khati'atan. Maka salah satu langkah kakinya akan menghapus dosanya wal ukhra tarfa'u darajatan. Adapun langkah kaki yang lain akan mengangkat derajatnya. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis ini beliau katakan wa fi hadha dalilun ala annal insana yanbaghi idza kharaja min baitihi ayyakuna mutawaddian di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya orang apabila keluar dari rumahnya ayyakuna mutawaddian, maka hendaknya dalam keadaan sudah berwudu. Jadi dia sudah berwudu. Kenapa? Li ajli ayyakuna musta'iddan lis-salati wa huwa kharijul baiti, supaya dia siap itu sewaktu-waktu ingin mengerjakan salat dan dia berada di luar rumahnya fa idza jaa waqtu sholati wa huwa fi makanin la yujadu fiha ma'un kana ala taharatin. Jadi kalau sudah datang waktu sholat, kemudian dia berada di suatu tempat yang ternyata nggak ada air, maka dia sudah dalam keadaan suci. Wasolla dan dia bisa sholat. Wa idha hadarat janazatan sholla alaiha wa huwa kharijul baiti. Dan apabila dia mendapati, yaitu jenazah, dia ingin sholat jenazah, dia juga bisa melakukannya. Au alal akol atau minimal yakunu ala toharotin atau yakunu ala tuhrin dia berada dalam kondisi yang yang suci. Li anna kaunal insani ala tuhrin afdalu min ayyakuna ala ghairi tuhrin. Maka keadaan seorang yaitu dia sudah berwudu dalam keadaan suci ini tentu lebih baik dibandingkan belum berwudu. Bahkan beliau katakan wa rubbama yasululahul maut fi hadal waqti. Dan boleh jadi maut menjemputnya dalam waktu itu. Seorang meninggal dunia ya, fayakunu ala tuhrin dan dia dalam keadaan suci maka fal insanu yurisu mastata'a ayyakuna ala tuhrin maka hendaknya seorang dia antusias bersemangat tetap dalam keadaan suci la siyama idza kharaja an baiti terlebih lagi apabila dia keluar dari rumahnya maka ini faedah yang penting sebagaimana dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari beliau katakan yaitu bahasanya annahu tawaddu'a fi baitih thumma kharaja. Dan sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin supaya orang itu sewaktu-waktu dia siap untuk sholat. Seandainya berada di suatu tempat ingin sholat sudah datang waktu sholat dan ternyata nggak ada air maka dia tetap dalam keadaan suci atau minimal dia dalam keadaan suci. Tentu ini lebih baik dibandingkan orang yang dia berhadas. Dan seandainya sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa dia misalkan, maka dia dalam keadaan su suci. Dan faedah yang lain, khirsus sahabati radhiyallahu taala anhum ala mulazamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalil begitu antusias dan semangatnya para sahabat untuk melazimi Nabi untuk selalu berusaha mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata penulis yaitu Kunus Riyadus Salihin, Lakot kana sahabatu radhiyallahu taala anhum ahrasa ma yakununa ala musahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mulazamatihi jadi para sahabat adalah orang yang paling bersemangat untuk menyertai dan mendampingi beliau. Dan di antara yang menunjukkan hal ini adalah perkataan Abu Musa al-Ash'ari, La alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la akunanna ma'ahu yaumi hada. Sungguh aku akan senantiasa melazimi Nabi dan bersama beliau pada hari ini. Maka ini menunjukkan semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu untuk melazimi beliau. Dan disebutkan atau diceritakan oleh Abu Hurairah bahwasanya wa inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisibai batni. Jadi Abu Hurairah itu senantiasa melazimi Nabi meskipun perutnya dalam kondisi lapar. Oleh karena itu kata al hafid Ibn Hajar, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu afadus sahabati lil hadith. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya. Jadi yang paling banyak hafalan hadisnya. Demikian juga Imam Syafi'i beliau katakan, Abu Hurairah ta'afadu man rawal hadis fi asri. Jadi Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya di zamannya. Maka karena beliau selalu melazimi dan mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat demikian Abu Hurairah, Abu Musa al As'ari dan tujuannya supaya bisa yaitu merekam apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan kepada orang lain. Dan faedah berikutnya, hadis ini dalil adanya yaitu at-tabsir. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Dan inilah di antara alasan kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memasukkan hadis ini dalam bab istihbabut tafsir. Jadi dianjurkan memberikan kabar gembira. Kenapa? Nabi melakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Bakar ingin masuk, ketika Umar ingin masuk menemui beliau, demikian juga Utsman, maka Nabi katakan dan lahu wa bashirhu bil jannah. Wahai Abu Musa, izinkan Abu Bakar masuk, izinkan Umar masuk, demikian juga Utsman wa bashirhu bil jannah. Kabarkan bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga. Maka dari sini Al Imam An Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab istihbab tafsir wa tahniyah bil khair. Jadi di antara adab yang baik seorang dia memberikan kabar gembira kepada orang lain. Jadi supaya orang lain itu senang. Maka kata penulis Kunus Riyadhus Shalihin, laqad basharon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Uthman radhiyallahu taala anhum bil jannah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira kepada tiga sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dengan surga. Dan di antara tugas Nabi demikian, maka Allah katakan, "Wa ma nursilul mursalina illa wa mundirin." Dan dilalah kami mengutus para rasul kecuali mereka memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Demikian juga Allah katakan wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira untuk siapa alladzina amanu wa amilus solihat. Kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh Kabar gembira apa? Anna lahum jannah. Jadi bagi mereka surga. Tajri min tahtihal anhar. Yang di bawah surga tersebut mengalir. Yaitu sungai-sungai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara tugas beliau adalah memberikan kabar gembira. Yaitu untuk siapa? lima tajaba lahu yaitu bagi orang-orang yang memenuhi seruan beliau. Demikian juga beliau adalah nadir memberikan peringatan untuk siapa orang-orang yang menyelisihi beliau. Maka dari sini dianjurkan seorang dia memberikan kabar gembira kepada orang lain. Jadi memberikan kabar gembira kepada orang orang lain. Kemudian faedah berikutnya Mangzilatu Abi Bakrin wa Umar wa Uthman radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dalil yang menjelaskan keutamaan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Semoga Allah meridhoi mereka. Maka afdalul khalqi ba'dar ba'dar rusul alaihi salatu wassalam as-sahaba radhiyallahu taala anhu. Jadi manusia terbaik setelah para rasul adalah sahabat. Wa afdalus sahabah adapun sahabat yang paling mulia adalah al-asharatu al mubashiru bil jannah. Sepuluh sahabat yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Wa afdaluhum al-arba'atu al-khulafa'u ar-rasidun. Dan dari sepuluh orang yang disebutkan dalam satu rangkaian hadis atau satu hadis, mereka akan masuk ke dalam surga yang paling utama adalah empat ar rasidin. Ah, wa fi hadal hadis, adapun di dalam hadis ini, basyaron Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Uthman bil jannati. Jadi Nabi khusus memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman dengan surga. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam Sarah Sahih Muslim wa fihi fadilatu haula'i thalathati. Di dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan tiga orang sahabat ini wa annahum min ahlil jannati. Mereka termasuk penghuni surga wa fadilatu li Abi Musa radhiyallahu anhu. Demikian juga di sini dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Musa. Wa fihi jawazu thana 'ala insani fi wajhihi idza aminat alaihi fitnatu ijabi wa nahwihi. Demikian juga kata Al-Imam An-Nawawi di sini juga dalil bolehnya seorang memberikan pujian di hadapan orang secara langsung apabila aman dari fitnah. Maka ini sebagaimana pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan keutamaan yaitu para sahabat tadi. Baik itu Abu Bakar, jadi Umar dan Utsman. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Anas mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ida Ukhudan. Nabi pernah naik di atas gunung Ukhud. Demikian juga wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Ketika itu Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman pernah naik ke gunung Uhud di atas gunung Uhud. Farajafa bihim maka gunung Uhud ketika itu goncang Fakola maka Nabi katakan uthbut Uhud diamlah engkau wahai Uhud fa inna alaika nabiyun karena di atasmu ada seorang nabi wasiddiqun ada orang yang sangat jujur yaitu Abu Bakar wasahidani dan ada dua orang yang mati syahid yang dimaksud adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Utsman bin Affan maka di sini juga dalil yaitu hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalil yang menunjukkan keutamaan tiga sahabat tadi dan Nabi katakan Abu Bakar adalah siddiq, adapun Umar dan Utsman mereka berdua adalah orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid. Jadi wakilahuma kutila dan Umar dan Utsman terbunuh dalam keadaan syahid. Maka amma Umar fakutila wahwa mutakod mutaqaddimun li fajri bil muslimin. Jadi Umar itu meninggal ketika itu ketika mengimami salat subuh kaum muslimin. Jadi Umar ditusuk. Kutila fil mihrab ketika itu beliau terbunuh di mihrabnya. Amma Utsman adabun Utsman fakutila wa huwa yatahajjadu fi baitihi fi salatil lail. Dan Utsman terbunuh karena beliau ketika itu sedang sholat tahajud di malam hari. Faradiyallahu anhuma. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya yaitu Umar dan Utsman. Maka kita lihat ini dua sahabat yang mulia terbunuh dalam keadaan syahid. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini dalil yang menunjukkan tamannil khair li ikhwanihi wa du'a ilahum. Jadi dianjurkan seorang muslim mengharapkan kebaikan bagi saudaranya mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Wahada wadikun min qawli Abi Musa radhiyallahu taala anhu. Maka ini sangat jelas dari perkataan Abu Musa, "Iyuridillahu bi fulanin khairan." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada si fulan, yaitu kepada saudara beliau, ya'ti bihi. Dia akan datang. Maka Abu Musa menghendaki kebaikan kepada saudaranya. Dan ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan yaitu salamatus sadri lil muslimin, yaitu seorang memiliki hati bersih terhadap kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ingatkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Dan ini merupakan amalan yang mulia. Jadi termasuk amalan yang mulia adalah salamatus sadr. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama salaf. Kenapa mereka para ulama salaf ini yaitu ya'maluna qalilan wa yu'jaruna katsiran. Jadi amalan mereka sedikit tapi memperoleh pahala yang banyak. Di antara sebabnya salamati sudurihim karena bersihnya hati mereka dari penyakit dengki, dendam, iri kepada saudaranya. Menghendaki kebaikan untuk saudaranya. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Musa al asari Dan ini bukan suatu perkara yang mudah. Jadi butuh dilatih kita menghendaki kebaikan kepada saudara kita. Bukan sebaliknya. Seorang muslim dia suka saudara yang tertimpa musibah, ya kan? Dan sangat tidak senang apabila saudara yang mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan. Saudara yang lebih pinter nggak suka. Ya. Padahal Allah berikan keutamaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hendaknya seorang dia berusaha mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terdapat faedah bahasanya hendaknya seorang dia benar-benar menginginkan kebaikan bagi orang lain Bahkan Rasulullah SAW belum mengatakan li ayyah diyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrinna. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hidayah kepada satu orang melalui tanganmu, maka itu tentu lebih baik dibandingkan yaitu engkau mendapatkan onta merah, mendapatkan harta dunia yang banyak. Maka itu enggak ada apa-apanya dibandingkan apabila kita mampu memberikan hidayah atau lewat jalan kita Allah berikan hidayah kepada saudara kita, kepada orang lain. Maka tentu ini apabila seorang dia benar-benar ikhlas mendakwahkan kebaikan kepada orang lain, sangat menginginkan kebaikan kepada orang lain. Maka ini yang diharapkan. Jadi wallahu alam Jadi para pemirsa Khizbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini apa yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Adapun faedah yang dibawakan oleh Syekh Salim bin Ital Hilali hafizahullahu taala dalam Bahjatun Nadirin belum kita baca tadi penjelasannya kita baca dari yaitu Kunus Riyadhis Solihin. Semoga bermanfaat baik untuk saya dan kaum muslimin semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh